Ketika dikatakan pada mereka, La tufsidu fil ardi, jangan kalian merusak di muka bumi ini yaitu jangan kalian bermaksiat karena orang yang bermaksiat kepada Allah pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala mereka itulah orang-orang yang mufsid pada hakikatnya orang-orang yang merusak di muka bumi sebab kerusakan kerusakan yang terjadi di muka bumi baik kerusakan itu datangnya dari daratan ataukah dari lautan gempa bumi terjadinya gunung meletus dan masaib bencana-bencana yang lainnya penyebabnya adalah al-ma'asi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ظهر الفساد في البر والبحر bima kasabat aidin nas bahwa telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan yang demikian ini disebabkan karena ulah manusia itu sendiri karena amalan mereka karena kemaksiatan mereka di mana mereka terpengaruh dan tertipu dengan kehidupan dunia sehingga ketika kaum mukminin mengatakan pada mereka la tufsidu ar jangan kalian merusak di muka bumi. Kalau maka mereka justru menjawab innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Jawabannya kaum munafikin. Mereka merusak di muka bumi tapi mereka menyangka bahwa mereka ini para muslih orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka di dalam ayat ini peringatan untuk tidak tertipu dengan perkataan ahlul ahwa, tidak tertipu dengan pernyataan-pernyataan ahlul bedaah ketika mereka menganggap baik perbuatan mereka. Walaupun mereka menghiasi perbuatan dan amalan mereka itu dengan berbagai macam syubuhat la taghtarru maka jangan kalian tertipu wahai kaum mukminin dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya jumlah mereka banyaknya orang-orang yang mengikuti mereka fahum ala halakah karena mereka pada hakikatnya berada di atas kebinasaan di dalam ayat ini kita mendapatkan faedah pula bahwa al-ibrah yang menjadi ibrah dari sesuatu bukan kepada nama sesuatu itu. Akan tetap yang dilihat adalah apa yang diberi nama dari sesuatu itu. al ibrah bil ma'ani wal musammayat la bil asami. Yang ditinjau dari sesuatu itu adalah kandungan dari satu nama. Praktek bukan hanya sekedar pengakuan. Kalau hanya sekedar pengakuan, kami muslihun, kami adalah orang-orang berbuat kebaikan. Ma'aktaran nas. Sangat banyak dari kalangan manusia yang mengaku demikian. Bahkan dari kalangan kufar, wal munafiqin, wal zanadiqah. Mereka semua mengaku kami muslih, kami muslih. Kami da'i yang mengajak pada kebaikan kami berusaha untuk melakukan perbaikan. Kami berusaha untuk melakukan yang terbaik, yang lebih utama. Akan tetapi, mujarradul dia ya, la yanfa. Hanya sekedar pengakuan demikian tidaklah memberikan manfaat. Nah, al-di'aat, ad-da'awa, lam tuqam alaiha bayinat, fa'abin abna'uha ad'iya bahwa pengakuan-pengakuan yang tidak disandari dengan bukti, tidak didasari dengan dalil burhan, maka orang-orang yang mengaku itu hanya sekedar pengakuan saja. Sehingga harus kita melihat kepada kandungan dari pengakuan itu. Apakah benar mereka itu sebagai muslihin? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mendustakan pernyataan kaum munafikin ketika mereka menisbahkan pada diri mereka innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang berbuat kebaikan. Kalau demikian, berarti di antara manusia ada yang muslih, ada yang mufsid. Ada yang berbuat kebaikan dan ada pula yang merusak di muka bumi. Lalu apa dhabitus salah wal fasad? Bagaimana cara kita untuk mengetahui si fulan muslih, si fulan mufsid? Orang ini berbuat kebaikan, orang ini berbuat kerusakan. Maka kita harus kembali kepada dhabitus syara' bahwa apa-apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba tersebut mengamalkannya maka berarti dia telah melakukan kebaikan dalam artian setiap ketaatan pada Allah mendatangkan kemaslahatan. Dan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mendatangkan madarrah, pasti mendatangkan kerusakan. Itu pasti. Nah, apabila demikian berarti babit al-fasad was salah innama huwa ar-ruju' ila kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kufar. Tatkala mereka menyatakan kami muslihin, kami ingin melakukan perbaikan, tidak bermanfaat apa yang mereka katakan. Disebabkan karena kekufuran mereka. Disebabkan karena kesyirikan mereka. Dan mereka tidak mendengarkan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebabkan terjadinya kerusakan di muka bumi. Nah. Kaum munafiqin. Ashabul ma'asi mereka berbuat kerusakan pada hakikatnya. Walaupun mereka menyangka bahwa kami adalah muslihin. Lihat keadaan kaum ya kawan. Sedemikian banyak dari kalangan manusia. Mereka menyangka diri mereka melakukan perbaikan. Ya. Dan mereka menyangka bahwa kehidupan al-hadarah semakin modernnya kehidupan, semakin berkembangnya zaman, maka semakin bertambah ilmu dari sisi dunia mereka, teknologi mereka. Mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan perbaikan. Padahal mereka adalah orang-orang yang merusak di muka bumi Sedemikian banyak dari kalangan manusia yang mereka keluar dari fitrah mereka, yang mereka keluar dari agama mereka. Disebabkan karena ajakan-ajakan dari kaum kufar wal munafiqin yang menyeret sekian banyak dari kalangan manusia terkhusus kaum muslimin wal muslimat kepada jalan-jalan syaitan. Mereka menganggap bahwa keluarnya wanita dari rumah-rumah mereka itu kebaikan. Mereka menganggap bahwa para wanita tatkala mereka meninggalkan hijab itu kebaikan. Mereka menganggap bahwa disebarkannya khamr dan dihalalkannya musik dan dihalalkannya berbagai perkara-perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwa mereka adalah muslihun. Padahal mereka ini adalah orang-orang merusak. -orang sayati fi akhir hadhihi ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib wa yusammuna akan muncul pada akhir umat ini sebagian kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki dan menghalalkan khamr dan menghalalkan musik. Lalu mereka beri nama dengan bukan nama yang sebenarnya. Nah, mereka namakan perbuatan zina itu dengan istilah yang lain. Kemesraan, pacaran dan lain sebagainya. Nah, agar kemudian terkaburkan makna tersebut. Terkaburkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyangka bahwa mereka ini muslimin. Demikian banyak ya ikhwan. Dan bahkan dari kalangan kaum muslimin, ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya berkenan tentang mereka. Qul hal nudabbi'ukum bil akhsarina amalan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami kabarkan pada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya? Orang-orang tersesat di muka bumi, sesat amalan mereka, namun mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang paling baik dalam beramal kami adalah orang-orang yang paling baik amalannya. Ayat ini diturunkan pada ahlul bid'ah. Khawarij dan yang semisal mereka. Diturunkan pada ahlul hawa. Alladzina yattabi'una ahwa'ahum. Nah. Di antara mereka ada yang menghalalkan musik. Ya. Dan bahkan menjadikan itu sebagai wasilah untuk berdakwah kata mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan saya akan terus berdakwah lewat musik. Oke. Okay. mengambil wasilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin sampai kepada apa yang diridai Allah Azza wa Jalla. Wasail bid'iyah, wasail muharramah tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali. Nah, oleh karena itu para ulama masih saja mereka menyatakan wasailud dakwah tauqifiyah bahwa wasilah-wasilah dalam berdakwah adalah perkara tauqifiyah apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam dakwahnya dan apa yang telah digunakan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam menggunakan wasailu dakwah maka tauqifiyah ya terbatas pada apa yang telah mereka amalkan namun diperluas oleh ahlul bid'ah mereka menganggap anasyid boleh jadikan sebagai wasilah untuk berdakwah nah mereka menganggap bahwa membuat film, membuat drama, pentas-pentas, apakah itu pentas nasyid atau pentas pertunjukan, mereka jadikan sebagai wasilah dalam berdakwah. Wasilah-wasilah beda. Nah, maka ikhwan fiddin azakumullah, al-ibrah bil musad. Oleh karena itu, yang harus kita lihat bukan hanya pengakuan. Karena kalau pengakuan demikian banyak orang mengaku dirinya di atas kebenaran. Demikian banyak dari kalangan mereka mengaku mereka itu adalah orang-orang melakukan kebaikan. Namun tidak ada kebaikan kecuali orang-orang berjalan di atas Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian merusak di muka bumi dengan kemaksiatan-kemaksiatan berdoa atau mengajak pada selain ketaatan pada Allah ba'da islahiha setelah bumi ini diperbaiki dengan datangnya para nabi dan rasul dengan adanya warasatul anbiya dari kalangan para ulama yang menjelaskan syariat ini mengajak pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka jangan lagi kalian merusak wad'uhu khaufan wa tama'a dan berdoalah kalian pada Allah dengan takut dari nerakanya dan sangat mengharapkan rahmat dan surganya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dari orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Wa qauluhu dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Setiap hukum yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, maka itu hukum jahiliyah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim rahimahumallahu taala. Setiap hukum Hukum apa saja yang keluar dari jalur kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu hukum jahiliyah. Apakah dianggap baik oleh sebagian manusia? Ataukah dianggap hukum itu sebagai hukum positif? Hmm? Nah, hukum jahiliyah, kawanin, undang-undang, wada'iyah yang diletakkan oleh manusia. Semuanya hukum jahiliyah. Nah, apakah itu yang mereka tidak cari? Apakah itu yang mereka pilih? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapa yang lebih baik hukumnya? Siapa yang lebih baik ketetapannya dari Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi kalau orang yang yakin itu, kaum mukminin itu mereka meyakini bahwa hukum Allah adalah ahsanul hukum. Hukum yang paling baik. Karena Allah Subhanahu wa taala alim. Allah Azza wa jalma mengetahui kemaslahatan untuk hamba-hambanya. Terjadinya hukum nasikh dan mensuh ada hukum yang ditetapkan oleh Allah, kemudian diangkat lagi hukumnya oleh Allah, datangkan syariat yang baru. Hmm? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui bahwa hukum ini cocok untuk diterapkan pada zaman ini dan hukum itu cocok diterapkan pada zaman sebelumnya. Hukum ini cocok untuk diterapkan pada zaman setelahnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang hal itu. Nah, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithlih. Nah, kami tidaklah menghapus dari satu ayat hmm? atau kami menjadikannya lupa melainkan kami akan mendatangkannya yang lebih baik atau yang semisal Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui masalih wal mafasid di antara hukum-hukum itu ada yang kemaslahatannya mutlak. Baik, seluruhnya maslahat pada setiap zaman. Seperti tauhid. Maslahat pada setiap zaman. Maka tidak pernah dihapus hukum tauhid itu. Ad-da'watu ila tauhid terus kemaslahatannya pada setiap zaman sehingga tidak pernah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Al-akhlaqul karimah. Akhlak-akhlak yang mulia. Naam, al-karam, sifat kedermawanan, budi pekerti yang baik. Ini adalah merupakan kemaslahatan pada setiap zaman sehingga tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada pula hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa hukum ini pantas diterapkan pada zaman fulan dan hukum ini pantas diterapkan pada zaman fulan. Allan misalnya. Ya, seperti raf'ul athqal diangkatnya hukuman-hukuman yang berat. Beban-beban yang dahulu diberikan kepada Banu Israel diangkat dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini karena Allah mengetahui kelemahan yang terjadi di kalangan umat ini. Maka diringankan dalam beberapa ahkam syariah yang dahulunya diharamkan bagi mereka untuk mengambil harta rampasan perang, maka dipermudah Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah bagi mereka, keringanan karena Allah lebih mengetahui kemaslahatan itu. Nah, maka barang siapa yang ingin mengambil hukum yang terbaik, maka ambillah dari zat yang maha mengetahui tentang masalih wal mafasid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengambil dari orang yang mereka tidak diberikan ilmu dan mereka tidak diberikan fikiran kecuali terbatas. Wa ma utu minal ilmi illa qalila. Manusia itu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Walaupun dikumpulkan mereka seluruhnya. Seluruh dunia ini untuk memikirkan satu hukum. Selama hukum itu bertentangan dengan hukum Allah. Tidak akan mendatangkan masalah. Tidak akan mendatangkan. Pasti akan mendatangkan mafasid Ad-demokrati. Hukum demokrasi. Hukum dari mana? Apa hukum jahiliyah dia begun? Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Lebih memilih hukum demokrasi daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Segala permasalahan diserahkan pada rakyat. Rakyatnya yang menjadi patokan keputusan. Dan suara terbanyak itulah yang menjadi patokan kebenaran. Suara rakyat adalah suara Tuhan, kata mereka. Subhanallah. Hmm? Maka terjadilah kerusakan. Mengangkat pemimpin yang tidak pantas untuk diangkat jadi pemimpin. Hmm? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Menyamakan antara kafir dan mukmin wanita pun berhak untuk menjadi pemimpin, maka lihatlah kerusakan timbul di mana-mana. Dan akan semakin banyak kerusakan itu, akan terus terjadi fitnah wazalazil. Kecuali kalau mereka kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kehinaan menimpa umat ini. Idza tabayatum bil wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar'i وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم itu syarat apabila kalian jual beli dengan cara riba sekarang ini jual beli cara riba tersebar ya yang sebenarnya tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk berjual beli jadi alat untuk berjual beli ya yang tidak boleh jadikan sebagai bisnis jadi bisnis pegadaian jadi bisnis mengambil keuntungan padahal dalam syariat sistem pegadaian adalah tahun, hanya sekedar memberikan pertolongan peminjaman tahun hanya sekedar memberikan bantuan jangan dijadikan bisnis Nah, praktek riba semakin tersebar. Dan apabila kalian riba dengan peternakan dan sawah ladang kalian, lalu kalian meninggalkan jihad visabilillah, kalian tertipu dengan dunia, maka Allah akan mencampakkan pada diri kalian dhullan, kehinaan, rendah. Nah, sampai kapan itu? tidak akan dilepaskan kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang kubawa. mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hawa nafsunya itu lebih rendah tunduk dan harus mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nawawi النووي Sahih صحيح رويناه kitab Al-Hujjah. Kalau dikalkan ruwinahu menunjukkan bahwa Imam Nawawi punya sanat secara bersambung dalam Kitabul Hujjah. Ya, ini Imam Nawawi punya sanat sampai ke Kitabul Hujjah itu yang dikarang oleh Abdul Fatah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Kitabul Hujjah Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah Naam Kata beliau bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih. Nah, namun para ulama mendaifkan hadis ini. Walaupun maknanya sangat baik sekali dan maknanya sahih didukung sekian banyak dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala ya namun dari sisi sanad hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah dalam sanadnya seorang perawi bernama Nuaim bin Hamad al-Khuzai walaupun beliau imam dalam sunnah tapi dalam hadis didaifkan oleh para ulama Walhasil bahwa kita tidak berhujjah dengan hadis ini namun maknanya didukung dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, celaan di dalam Al-Qur'anul Karim bagi mereka yang mengikuti hawa nafsu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak menjawab panggilanmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah mereka itu mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wa qala Sya'bi berkata Sya'bi Amr bin Syarahil Al-Kufi imam Kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusumatun Dahulu terjadi pertengkaran antara seorang dari kalangan munafik dan seorang dari kalangan Yahudi. Ya. Nah, Asy-Sya'bi seorang tabi'i meriwayatkan langsung menceritakan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti riwayatnya apa ya, kawan? Hah? Mursal. Nah, terjadi pertengkaran antara seorang dari munafikin dan seorang dari Yahudi. Fakalal yahudi maka berkatalah orang Yahudi, Nataha kamu ila Muhammad." Mari kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim. Ini perkataan Yahudi. Hmm? Karena dia mengetahui Rasulullah SAW jujur orangnya tidak mau menerima harta riba, tidak mau menerima sogoan. Li'annahu arafa annahu la ya'khudhu rishwa karena dia mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu tidak mengambil sogoan, uang sogoan. al munafik berkata orang munafik, natahakamu ilal yahud. Tidak, kita menjadikan hakim orang Yahudi saja. Bayangkan. Orang Yahudi memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang munafik memilih Yahud. Kita pilih orang Yahudi. Li'ilmihi annahum ya'khuduna rishwa, karena dia mengetahui bahwa mereka itu mau mengambil sokongan. Jadi sudah tahu munafik ini bahwa dia salah. Nah, tapi mau cari-cari kebenaran. Hmm? Nah, berusaha mencari tim pembela ya apa namanya kuat pengacara hmm. berusaha untuk mencari pengacara yang bisa disogoi dikasih duit yang namanya pengacara kan banyak yang bejat hmm? pengacara banyak yang bejat yang terpenting bagi mereka bagaimana caranya memenangkan uh, rekannya apa namanya Hah? Eh, kliennya, temannya, rekannya. Nah, yang dia bela, yang memberikan pada dia duit. Itu kan? Nah, walaupun mungkin dia mengetahui secara kacamata zahir bahwa orang ini salah, tapi karena dia diberikan uang untuk dijadikan sebagai pembela. Ya. Nah, pembela kebatilan. Nah, pengacara. Maka dia berusaha untuk membela ya bagaimana usahanya walaupun terkadang dengan menempuh cara-cara yang batil Allahul musta'an fattafaqa maka akhirnya mereka berdua sepakat ayat tia kahinan untuk mendatangi dukun satunya milih Rasul, satunya memilih Yahud, ya tidak ketemu. Akhirnya cari yang disepakati dukun akhirnya yang datang fi Juhaina yang ada di daerah Juhaina fayatahakama ilaihi fanazalat lalu mereka pun menjadikannya sebagai hakim maka turunlah firman Allah alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika tentang di kitab ini mengatakan dengan lafaz ini ta'if. Nah. Ya. Wakilah dan ada pula yang mengatakan nazalat fi rajulaini ikhtasama. Turun ayat ini tentang dua orang yang sedang bertengkar. Faqala ahaduhuma maka berkatalah salah seorang dari keduanya, "Natarafa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kita mengangkat hukum ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala akhar berkata pula yang lain, "Ilal Ka'ab bin Ashraf." Kita angkat hukum ini kepada Ka'ab bin Ashraf. Ya. Nah. Thumma tarafa'a ila Umar. Lalu kemudian mereka mengangkat hukum ini pada Umar. Fadzakara lahu ahaduhuma al Lalu kemudian salah seorang dari keduanya menyebutkan kisahnya pertengkaran mereka. Faqala lilladzi lam yarda bi Rasulullah sallam. maka Umar pun mengatakan pada yang tidak ridho kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akadzalik apakah benar demikian qala na'am Kata orang itu, ya benar demikian. Ya, yakni tidak ridho kepada Rasulullah SAW, maunya kepada Ka'abnul Ashraf. Nah. Al-munafiq. Fadarabahu bisayfi faqatalah. Maka akhirnya Umar pun membunuhnya dengan pedang. Ya, menebas lehernya. Nah. Akhirnya nggak disebutkan tentang riwayat ini. Al-Muhim kata pentahki kitab ini riwayat Syabi Mursal eh na'am disebutkan oleh pentahkiknya adapun sebab yang berikutnya itu waqila nazalat fi rajulaini kata beliau maudhu' kisah ini palsu disebutkan oleh Al-Wahidi secara taklik dalam Asbabun Nuzul halaman 107 dan 108 dan Al-Baghawi dalam tafsirnya dalam sanatnya ada perawi pendusta ya namun kata beliau telah sahih sebab turunnya ayat ini yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dan selainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Kana Abu Burdat al-Aslami kahinan yaqdi bainal yahud fima yatanafaruna ilaih. Adalah Abu Burda al-Aslami, ini seorang dukun dahulunya. Yang dia menjadikan atau menetapkan hukum antara orang-orang Yahudi terhadap apa yang mereka perselisihkan. Fanata fatana fara ilayuna suminal muslimin. Lalu kemudian ada sebagian dari kaum muslimin ingin menjadikannya pula sebagai hukum. Ya. ya ini apakah yang dimaksud muslim di sini ya ini zahirnya Islam tapi mereka munafiki maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firmannya, alam tara ilal ladzina su'mu Al-Haytham mengatakan rijaluhu rijalus sahih Al-Hafidh mengatakan sanatnya jayid. Naam Al-Syeikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala dalam kitabnya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul beliau menyebutkan salah satu riwayat tentang Asbabun Nuzul ayat ini seperti yang disebutkan oleh pentahkik bahwa itu diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Tabrani mengatakan hadatsana Abu Zaid Ahmad ibnu Yazid Al-Huti أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أبو برزة Nah, coba antum lihat uh, bedanya yang terdapat dalam tahqiq ini, tahqiq Fatul Majid, apakah terjadi kekeliruan dalam penugilan tersebut? Karena dalam As-Sahihul Musnad ini bukan Abu Burda. Ya tapi Abu Barzah al-Aslami. Kemudian juga di dalam tahqiq disebutkan minal muslimin. Padahal yang disebutkan oleh Syekh di sini minal musyrikin bukan muslimin. Nah, adalah Abu Barzah al-Aslami kahinan. Dahulu beliau seorang dukun. Yakdi Yaqdi al yahud fi yatanafaruna farunafi. Beliau menghukumi antara orang Yahudi terhadap apa yang mereka perselisihkan fatanafara ilaihi nasum minal musyrikin maka tatkala ada sebagian orang dari kalangan kaum musyrikin yang juga menjadikannya sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya alam tara ilal ladzina zu'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ila qawlihi in aradna illa ihsanan wa taufiqa nah Riwayat ini disebutkan Al-Wahidi dalam Asbabun Nuzul dengan sanat ini dan Al-Haythami dalam Majmu' Az-Zawaid. Beliau mengatakan rawahu Tabrani wa rijaluhu rijalu as-sahih. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ya perlu dicek ini, kawan. Ya. Tentang nama yang dahulunya sahabat tersebut menjadi kahin, dahulunya dukun. Apakah itu Abu Barzah al-Aslami atau Abu Burda? Nah. Wallahu a'lam. Ataukah lafaz minal musyrikin yang disebutkan di sini atau minal muslimin? Nah, perlu dicek kembali. طيب إلى هنا تفضلوا حفظكم الله